السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فرحبائي فرحيائي فأهل البيت حاضرين والحاضرات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah apa yang kita dengar dari Bapak Kiai Haji Apalagi yang mau saya sampaikan saya bingung. Sebab khairul kalam magalla wadal. Sebaik-baiknya nasihat, ucapan sedikit tapi bawa manfaat. Kita dengar banyak. Yang paling penting dari apa yang kita dengar, apa yang bisa kita bawa Ini pertanyaan harus kita jawab. Apa yang bisa kita bawa pulang? perubahan apa yang bisa kita bawa pulang di dalam diri kita keluarga kita rumah tangga kita lingkungan kita berapa banyak tablet akbar yang kita hadirin berapa banyak acara yang telah kita hadirin pengajian apa perubahan yang kita dapat ini pertanyaan harus kita jawab ya ikhwan ya ahbabi sebab tujuan bukan sekadar ngumpul-ngumpul begini terus habis tapi tujuannya kita pulang kita bawa perubahan. Makin kita takwa sama Allah. Makin kita taat sama Allah. Makin kita tunduk sama Allah. Makin kita jalanin ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngaji di sini, di mana tempat kita hadir acara, supaya kita makin dekat sama Allah, makin dekat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kira-kira di sini pengen nggak dekat sama Allah? Insya Allah semuanya Allah dekatkan kepadanya. Pengen dekat sama Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya pada dekat sama Rasulullah. Kalau kita pengen dekat sama Allah, pengen dekat sama Rasulullah, di depan mata kita para ulama, para kiai, para habaib, belajar dari mereka. Timba ilmu dari mereka. Biar kita dekat sama mereka. Habib Ali Habsyi yang barusan kesidanya dibawa Jadat di berjufali rumah Takarut Suruhu Ilal Fuadi Muhayyama Dan seterusnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengarang Maulid Sintuduran pernah bilang Kalau kita pengen tahu Ini barometer Ini takaran di sini Kalau kita pengen tahu kita ini Cinta sama Allah sama Rasulnya Benar cintanya kita tapi cuma sekedar pengakuan Harus diuji Mujinya bagaimana? Habib Ali Habsyi bilang, semua orang boleh ngaku cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Tapi dia, dia sama kekasih-kekasih Allah. Dia cinta betul atau enggak? Kalau memang dia cinta sama kekasih Allah, nggak pandang bulu. Setiap orang yang taat sama Allah, ya orang disayang sama Allah. Nah dia cinta gak nih sama orang-orang yang disayang sama Allah? Kalau dia cinta sama kekasih-kekasih Allah, ambil kabar pasti bahwa kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya pun betul-betul terbukti dan tulus. Tapi kalau dia pirah pilih, sama yang ini cinta yang ini enggak lah kurang deh lain beda beda aliran kita mesti ada di dalam hati kita cinta kepada orang-orang yang dicintai ya Allah siapapun dia apapun dia kalau emang ada cinta di hati kita kepada kekasih-kekasih Allah, para aulia, para salihin, para ulama, ambil kabar berarti kita benar cinta sama Allah dan Rasul. Terus juga Habib Ali Habsyi bilang, kita kalau pengen tahu diri kita dicintai nama Allah atau enggak, dicintai nama Rasulullah atau enggak, Ada orang cinta, ada orang yang dicintai. Mudah-mudahan kita jadi orang yang cinta dan juga dicintai. Itu martabat yang tinggi di sisi Allah. Tadi kita dengar Habib Ahmad cerita tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah sekali Nabi lagi duduk, saya pengen mungkin sedikit. Waktu Nabi duduk begini, di peperangan Khaybar sama para sahabat-sahabatnya. Saat itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menembus benteng Khaybar, benteng orang-orang Yahudi. Beberapa hari pertempuran dilakukan, tapi nggak berhasil menembus itu benteng. Hingga akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat sahabatnya Beliau katakan, "Wadan, u'fir rayata rajulan يُحِبُّ اللَّهَ rasulahu وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Esok hari kata Rasulullah, saya akan melantik seorang panglima perang. Saya akan keraskan bendera bendera untuk memimpin pasukan ke tangannya yang mana orang ini dengan berkat orang ini kemenangan akan diraih dan orang ini adalah orang yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah. Itu sahabat dengar ucapan dari Rasulullah nggak ada yang bisa tidur dengar. Seperti tadi kita dengar dari Habib Ahmad al -Kaf. Sayyidina Umar ibn Khattab bilang, "Ma tamannaitul imarata illa yawma idzin." ma tamannaitul imarata mundu aslamtu Sayyidina Umar bilang, saya sejak masuk Islam nggak pernah berharap jadi pemimpin. Kecuali itu malam, itu hari saya ngarep banget. Kenapa nggak mau jadi pemimpin? Beliau Amirul Mukminin, beliau pemimpin yang terbaik. Nggak mau, sebab jadi pemimpin kagak enak. Hadirin, hadirin Cuman sekarang kepemimpinan dikejar-kejar sama orang-orang kalau mereka tahu apa hakikatnya kepemimpinan, waduh, gak bakal ada yang mengejar-ngejar. Rasul udah kasih wanti-wanti itu sebelumnya. Innakum satahrisuna alil imara wa innaha satakun nadamah yawmal qiyamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, kalian akan mengejar-ngejar kepemimpinan dan kelak kepemimpinan yang kalian kejar-kejar akan menjadi penyesalan untuk kalian di hari kiamat. Nah, Nauzubillah. Yang pada kejar kepemimpinan, Ya Allah bagaimana keadaan mereka hari kiamat Wallahu a'lam Tapi Nabi bilang begitu Umar bin Khattab bilang Saya sejak masuk Islam nggak pernah berharap jadi pemimpin nggak ada ambisi keluar udah kecintaan kepada dunia dari hati saya begini keadaan la ilaha illallah ya ahbabi kalau udah masuk ke dalam hati seseorang kita masuk Islam alhamdulillah dari sejak lahir kita muslim tapi bagaimana kabar hati kita Apakah la ilaha illallah betul cahayanya masuk ke dalam hati kita? Umar bin Khattab sejak masuk Islam pertama ucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah luntur dari hatinya kecintaan kepada dunia. Gak kenal cinta sama duit, sama harta, sama kedudukan, gak kenal sama itu semua. Udah penuh di hatinya dengan Allah, dengan Rasulullah. Sehingga beliau bilang sejak masuk Islam nggak pernah berharap jadi pemimpin. Udah nggak ada lagi tuh ambisi di hatinya. Keluar cahaya la ilaha illallah begitu masuk kotoran langsung bersih dari hati. Nggak ada lagi ambisi, nggak ada lagi ngejar-ngejar dunia. Saya Umar bilang kecuali itu hari ketika saya dengar dari Nabi Muhammad besok yang bakal dilantik jadi pemimpin perang, panglima perang, orang yang cinta sama Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bukan berharap kepemimpinannya, tapi berharap kabar gembira tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nggak ada yang bisa tidur. Esok harinya waktu sholat subuh, itu orang yang sholat subuh sama Nabi tambah banyak, tambah banyak. Semuanya pengen dekat sama Rasulullah. Lepas sholat, Nabi menghadap kepada para sahabatnya, beliau tersenyum. Melihat sahabat semuanya berhubung beliau. Tahu apa yang maunya mereka. Maka Rasul mencari orang yang bakal dilantik tersebut. Noleh ke kanan, orang yang di sebelah kanan semuanya pada apa namanya nongak nunjukin wajahnya kepada Rasulullah biar dilihat siapa tahu dilihat sama Nabi Muhammad dicari belakangan kagak ada Nabi menoleh ke arah depannya, semua yang di depannya menunjukkan kepalanya. Tadi nggak ada. Belah kirinya juga nggak ada. Tengok kanan lagi, depan lagi, kiri lagi, cari kagak ada. Sampai akhirnya Nabi berucap dan mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana itu Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Satu sahabat buru-buru bilang sama Rasulullah, bilang, Ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib lagi sakit mata. Dia berharap ngomong begitu supaya dia dipilih sama Rasulullah. Tapi emang Tuh lihat Orang kalau udah dicintai nama Allah dan Rasulnya nggak bisa diganti, digantiin udah Nabi bilang Bawa mari soal bin Abi Talib Dibawa Ali bin Abi Thalib. Betul lagi sakit, matanya sampai dibalut. Dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah bengkak, udah dibalut. Nabi bilang, baringkan saya. Dibaringkan Sayyidina Ali di hadapan Rasulullah, kepalanya di telapak kakinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuka tuh balutan. Terus didoain nama Nabi sedikit ya matanya Sayyidina Ali diludahin Karena air liurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu waktu juga sembuh dari penyakitnya. Sampai Ali bin Abi Thalib bilang sejak itu waktu anda nggak pernah sakit mata lagi dan sejak itu waktu ini mas pandangan aneh jauh lebih tajam daripada sebelumnya Allah Akbar saya bilang sama orang barat timur semuanya tuh kedokteran bisa gak bikin obat tetes kayak begitu ada obat tetes liurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Allah air liur Nabi kena matanya jadi Nabi sembuh itu waktu dan lebih tajam dari sebelumnya pandangannya Shallallahu Alaihi Wasallam dan diserahkan tuh bendera dan dapat Sayyidina Ali ini kabar gembira orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Ya Rab, mudah-mudahan kita semua jadi orang yang cinta sama Allah dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Habib Ali bilang kalau yang terpengen tahu yang dicintai sama Allah dan Rasulnya tahu bagaimana Dari mana yang tahu? Lihat ente dicintai enggak sama para aulia Allah. Para aulia, para salihin, para ulama, orang-orang yang dicintai sama Allah, cinta gak sama ente? Kalau mereka cinta sama engkau, ambil kabar engkau dan orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Tapi kalau mereka nggak cinta sama semuanya cuma sekedar pengakuan yang tidak ada Karena itu kalau mau berusaha, berusaha cari cintanya mereka para wali Allah. Cintai mereka dan berusaha untuk dicintai sama mereka. Ini para ulama di tengah-tengah kita, para kiai. Mereka jadi begini. Bagaimana? Mereka bisa begini. Kalau ilmu bisa didapat di mana aja. Tapi mereka jadi begini ketika mendampingi para uli Allah. Tadi kita dengar Kiai. Nah, saya dari muda ngaji sama Habib Ali Kuitang. 12 tahun di Kuitang. Masya Allah. 12 tahun di Kuitang. Ngaji. Ngaji sama Saru Salim bin Ahmad bin Jendan. Ngaji sama Habib Ali bin Husain al-Attar. Ngaji sama Syekh Abdullah Arfan Baraja. Ngaji sama ulama ini ulama banyak. Makanya kita lihat dan inilah saya selalu bilang keistimewaan ulama Betawi di sini. Kecintaan mereka kepada keluarga Rasulullah luar biasa. Jangan ditanya. Ini keistimewaan ulama-ulama Betawi ini dia. Susah kita dapetin di tempat lain. Tapi ini memang kemuliaan mereka yang Allah berikan untuk mereka ulama-ulama Betawi. Cinta mereka sama keluarga Rasulullah udah luar biasa. Saat makanya kayak Nabi bilang tentang Sayyidina Salman Al Farisi, Salman minna ahlul bait. Ini ulama-ulama Betawi Nah kita hadirin hadirat belajar dari mereka Belajar ambil ilmu dari mereka Timba ilmu dari mereka para ulama Ini mereka udah lihat wajah para ulia Allah Tadi kita dengar Kiai jumpa sama Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Habib Salim Jindan dan yang lain-lainnya. Ini beliau udah melihat wajah orang-orang saleh. Kita mungkin nggak ketemu sama mereka-mereka. Lihat wajahnya Kiai-kiai para ulama yang depan kita. Nyambung La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami Pernah dengar Ada seorang wali besar di zamannya Ketika terjadi kemarau panjang Menimpa satu wilayah Kemarau panjang menimpa satu wilayah Orang wilayah tersebut, orang kampung itu Udah nggak kuat nih kemarau panjang Hujan nggak turun Mereka bisa mati Hingga akhirnya mereka mengadakan salat istisqa. Mereka pergi ke tanah lapang untuk mengadakan salat istisqa, sembahyang istisqa sekali nggak turun hujan. Ngumpul lagi yang berikutnya, dua kali. Salat istisqa tetap hujan nggak turun. Tiga kali, empat kali, lima kali, berkali-kali salat istisqa hujan nggak kunjung turun. Sampai akhirnya mereka udah putus asa setelah sekian kali mereka keluar di rombongan dari kampung ke tanah lapang untuk salat istisqa, di tengah jalan ketemu ada satu orang saleh duduk di pinggir jalan. Kebetulan ini orang saleh yang nggak apa namanya almasturin yang nggak dikenal orang, ya yang diremehkan sama orang. Kita makanya jangan ngeremehin orang. Terkadang orang yang di pinggir jalan kita anggap remeh, di sisi Allah dia punya martabat yang tinggi. Ada orang hamba Allah yang duduk di pinggir jalan ngelihatnya rombongan orang kampung pada keluar dengan sejadah mereka, dengan mukena mereka. Ya, orang tua ada tanya, mau kemana kalian? Kami mau pergi ke tanah Kapang dengan sholat istisqa. Oh, iya kak. Mereka akan mengadu sama main orang saleh yang pinggir jalan. Itu udah berkali-kali sholat istisqa nggak turun hujan. Ini orang saleh bilang udahlah, jadian nggak usah pergi ke tanah lapang, duduk sini. Pada duduk, saya mau doa, kalian amin. Maka ini orang yang di pinggir jalan orang saleh ngangkat kedua tangannya minta sama Allah. Dalam doanya dia bilang, Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras isbiha nas. Ya Allah, saya mohon kepadamu. Dengan berkat apa yang ada di kepala saya nih, turunin hujan bakalnya orang-orang. Itu waktu juga turun hujan. Nggak pakai sholat lagi, nggak pakai capek-capek pergi sholat istisqa ke tanah lapang. Cuman doa tuh doang. Ya Allah, dengan berkat apa yang ada di kepala saya, turunin hujan bakal orang-orang itu. Itu waktu juga turun hujan ke Afwahidira. Turun dengan deras. Orang-orang semuanya gembira, bahagia. Juga mereka heran. Ini doa apa yang dia baca? Terus apa yang ada di kepalanya ini orang? Kita berkali-kali sholat juga nggak turun hujan. Dia cuma bilang sama Allah ya Rab yang di kepala turun hujan. Itu waktu juga turun. Apa yang ada di kepalanya dia? Akhirnya mereka tanya. Ya Syekh, itu senang dengan doamu ini turun hujan. Cuman kita penasaran apa yang ada di kepalamu ini. Ada meskin apa ya? Dia menjawab, di kepala saya nggak ada apa-apa. Kok bisa Allah turunin hujan dengan berkat doa? Yang saya bilang dengan berkat apa yang ada di kepala? Emang apa yang ada di kepala? Di kepala saya nggak ada apa-apa kecuali dua. Apa itu? Dua bola mata. Ini dua bola mata pernah ngelihat wajahnya Abu Yazid al Bustami, orang wali besar sana. Ini dua bola mata pernah ngelihat Abu Yazid Al Bustami dengan berkat dua bola mata ini saya minta sama Allah turun hujan di waktu juga turun hujan. Wajah mata pernah ngelihat wajah orang saleh begitu di sisi Allah. Makanya Habib Ali Habsyi bilang dalam qasidahnya بخت من قد رآهم أو رأى من رآهم أو تعلق بهم دائم ولا زمتناهم لا ترافق وتسحر في الخليقة سواهم فن مولاك وفر من هباته عطاهم جاد وانعم عليهم بالرضا واجتباهم يا لهم قوم يرضى ربنا من رضاهم علي حبشي ديلا Beruntung orang yang ngelihat wajah mereka para aulia Allah Gak cuma mereka yang lihat dapat keberuntungan Bahkan yang ngelihat wajah orang-orang yang pernah melihat wajahnya para ulia Allah dapat keberuntungan juga. Nih, tadi kita dengar Kiai yang melihat wajah para ulia sebelumnya Habib Ali Kuisang, Ustaz Jedan, Habib Ali al dan yang lain-lainnya. Dia untung. Para Kiai yang sama kayak beliau juga untung. Kita nggak lihat, tapi kita lihat wajahnya mereka, belajar dari mereka, nimba ilmu kepada mereka, kita juga dapat keberuntungan. Muhibbul gomil yal'aq berjamaah. Ya Rabb mudah-mudahan ini apa yang kita dengar bisa kita bawa pulang kita hadirin wal hadirat kita untung di daerah kita, di wilayah kita, di kampung kita ulama banyak banget ulama yang dengan arti kata yang sesungguhnya ulama yang alim masya Allah yang kagwa yang berguru kepada orang-orang yang sebelumnya para aulia tadi kita dengar ini di wilayah kita almarhum guru kita Bapak Kiai Al-Allamah Bapak Kiai Bakal kita sekalian Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Wah, rejek kalau udah masuk begini nikmat banget. Waduh, nikmat banget deh. Ini bulan yang ditunggu. tunggu Allah, kita masa cuma tahu nikmatnya makanan, minuman, nikmatnya ranjang sama gini. Ini orang kafir juga bisa ngerasain, binatang juga bisa nikmatin. Tapi apa yang membedakan kita dari mereka? Yang membedakan kita dari mereka Rasul bilang, "La ta'na من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا sungguh telah ada hadis sahih riwayat muslim Rasul bilang sungguh telah mencicipi manisnya iman keledatan iman siapa dia Nabi nggak bilang begini kecuali beliau berharap biar kita juga mencicipinya keledatan jangan cuma kita tahu lezatnya makanan minuman udah habis begitu aja ada iman ada kelezatannya Sujud sama Allah ada kelezatannya. Pengampunan Allah ada nikmatnya, ada kelezatannya. Ini saat ini turun pengampunan Allah. Cuman kita mesti nangis. Kenapa kita nggak merasakan ini kenikmatan? Apa salahnya ini hati kita ini? Ada apa? Sampai kapan? Perbaiki diri kita. Ini bulan Rajab saat kita menjalin hubungan erat sama Allah. Pengen nikmatin. Bagaimana itu rasanya pengampunan? Makanya kita selalu minta bulan Rajab Rabbul Firli Jangan cuma dengan lisan nama tasbih doang, tapi dari dalam lubuk hati yang kami bangun. Rasain itu. Rasain kita merendah di hadapan Allah. Rasain, rasain kita bagaimana mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Nikmat ini. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah muliakan kita. Ya bulan saja bulan nikmat sudah. Mau cerita lagi bingung kita. Bagaimana apa yang mau kita ungkapin tentang rezeki ini banget. Yang jelas kita mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa mencicipi ini semua dimuliakan oleh Allah kasih panjang dikasih ini kelezatan yang saya bicarakan inilah keberkahan rezeki yang diminta oleh Nabi Muhammad Allahumma barik lana fi Rajab keberkahan apa lagi kalau bukan ini keberkahan mencicipi kelezatan ini Sekarang ya mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita di bulan Rajab di bulan Syaban Allah panjangin usia kita bisa dapetin bulan Ramadan Ya tadi kita dengar dari Kiai minta panjang umur sama Allah kita juga pengen panjang umur Nabi Muhammad juga minta panjang umur nggak itu siramin ya percuma juga mati itu tanaman siramin siramin apa dengan pola adem, Nabi sallallahu Alaihi sallam baru setelah itu ntar bulan Ramadan kita bakal panen besar insya Allah kita dapat panen yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah minta maaf kalau omongan saya kepanjangan tapi mudah-mudahan bawa manfaat agar kita sekalian sama-sama kita doa sama Allah Subhanahu Wa Taala kita doakan guru-guru kita para ulama kita biar dikasih panjang umur oleh Allah kasih kesehatan oleh Allah bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan terus dengan Habib Munjir mudah-mudahan Allah angkat derajatnya Allah ampuni segala dosanya Allah tempatkan di surga tertinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam